Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Aqidah Tahawiyah yaitu syarah dari kitab Ringkasan Aqidah Ahlus Sunnah oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. dan disyarah oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah sampai pada ucapan musannif fa inna rabbana jalla wa ala mawsufun bi sifatil wahdaniyah man'utun bi nu'util fardaniyah laysa fi ma'nahu ahadun min al bariyah karena sesungguhnya Rabb kami ini masih kelanjutan yang kemarin telah disebutkan siapa yang bisa menghindari penafian dan pentasbihan maka niscaya dia akan bisa mensucikan Allah dan siapa yang tidak selamat dari penafian dan penyerupaan maka niscaya dia tidak mendapatkan pensucian pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti siapa yang mensucikan Allah? Orang yang tidak menolak sifat-sifat yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah dan tidak juga menyerupakan dengan makhluk-makhluk. Kenapa? Fa inna rabbana jalla wa ala mausubun bi sifatil wahdaniyah. Begitu. Masih berkait dengan yang sebelumnya. Maka pakai fa sebabiyah. Fa inna rabbana jalla wa ala karena Rabb kita jalla wa ala yang maha agung lagi maha tinggi mausufun bi sifatil wahdaniyah. Tersifati dengan sifat-sifat keesaan, kesendirian. Man'utun binu'util fardaniyah disifati dengan sifat-sifat kesendirian. Laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah. Dan tidak ada yang memiliki makna yang sama dari seorang pun atau satu pun dari makhluk-makhluk. Al-bariyah makhluk-makhluk. Artinya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat keesaan. Tidak ada ilah kecuali dia. Dan disifati dengan sifat-sifat fardaniyah. Sifat-sifat kesendirian. Maka semua sifat-sifat Allah hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala saja. Tidak ada yang memiliki sifat yang sama, semakna dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa disebutkan fi ma'nahu? Tidak ada yang sama maknanya. Karena kalau lafadznya mungkin. Ada seorang ulama disebut alim. Dan Allah juga disebut alim. Lafadznya sama. Tetapi maknanya tidak ada yang sama dengan sifat Allah. Kalau Allah alim, yakni maha mengetahui segala-galanya. Sedangkan seorang alim, hanya dia memiliki ilmu lebih di antara manusia yang lain. Itu saja. Tidak bisa dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Sami'un Basir. Allah mendengar, Allah melihat. Dan orang ada disebut orang ini basir. Masya Allah, ada rajul basirun. Apakah maknanya sama dengan basir sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Tidak sama. Maka kata beliau, laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah. Enggak ada yang sama dan semakna dengan sifat-sifat Allah tadi dari al-bariyah, dari makhluk-makhluk seluruhnya. Gak ada yang sama dengan Allah Ta'ala. Demikian kata beliau rahimahullah di dalam matanya. Maka syarih Ibn Abdul Aziz al-Hanafi rahimahullah menyatakan. Yushir syaykh rahimahullah ila tanzihi Rabbi Ta'ala billadhi huwa wasfuhu. Kama wasafa bihi nafsahu nafyan wa isbata. Di sini Syekh rahimahullah mengisyaratkan kepada pensucian Allah Rabb Ta'ala billadhi huwa wasfuhu disucikan dengan apa yang merupakan sifat-sifatnya sesuai dengan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sesuai dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya dengan sifat-sifat nafian atau sifat isbat salbiyah atau ijabiyah sifat nafian seperti Allah menyatakan la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Atau wa ma massana min lughub. Aku kata Allah enggak pernah disentuh kelelahan. Ini sifat, tapi sifat nafian. Allah menafikan sifat-sifat jelek tadi bagi Allah SWT tidak mungkin Allah ngantuk, nggak mungkin tidur, nggak mungkin lelah. Sedangkan isbatan yang sebaliknya, wa huwa alim wahwal ghafurur rahim dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Tinggi, Maha Besar. Semua itu sifat-sifat yang uh, isbatan, ya, penetapan. Wa kalamu syekh ma'khudun min ma'na surat al-ikhlas. Dan ucapan syekh di atas ucapan Abu Ja'far al tahawi rahimahullah dalam matan ini terkandung atau diambil disarikan dari ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata beliau, kata pensyarahnya, seperti ucapan musannif rahimahullah mausufun bi sifatil wahdaniyah. Kata Buya Fartahawi, tersifati dengan sifat keesaan. Diambil dari mana dalam surat Al-Ikhlas? Dari ayat pertama. Qul Huwallahu ahad. Katakan, Allah itu Esa. Maka ini mausufun bisifatil wahdaniyah. Kemudian ucapan kedua, man'utun binu'util fardaniyah dan Allah disifati dengan sifat kesendirian. Dari mana diambil? Dari Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tempat bergantung, tidak diperanakkan dan tidak berketurunan. Tidak beranak dan tidak diperanakan Lam yalid walam yulad. Tidak dilahirkan, tidak pula melahirkan. Berarti kesendirian. Nu'ud firdaniyah. Wa qawluhu kemudian ucapan terakhirnya, ucapan ketiga, laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah dan tidak ada yang semakna dengan sifat-sifatnya satu pun dari seluruh alam ini, dari seluruh makhluk-makhluknya. Enggak ada yang menyerupai makna-makna sifat Allah. Ini terkandung dalam surat Al-Ikhlas juga kalimat terakhir yaitu lam yakun lahu kufuan ahad. Tidak ada yang sepadan dengan Allah satupun. Lam yakun lahu kufuan enggak ada bagi Allah yang sekufu ahadun, seorang pun, satu makhluk pun. Wa huwa aidan muakkid lima taqaddama min isbat sifat wa nafi tashbih. Dan ini pun merupakan muakkid penekanan kembali apa yang telah lewat. Yaitu apa yang telah dibahas sebelumnya tentang penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tapi nafi tasybih. Menekankan kembali apa yang sudah dibahas sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat dan kita wajib mengimani sifat-sifat tersebut yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah dan tidak menyerupakan. Menetapkan sifat-sifat dengan tidak menyerupakan tidak menyerupakan dengan Allah itu, itu makna firdaniyah, makna wahdaniyah. Allah Esa. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Dari sisi apa? Dari segala sisi. Tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang menyerupainya, enggak ada yang sifatnya sama dengan Allah, enggak ada yang nama-namanya semakna dengan apa yang pada Allah, tidak ada. Itu makna keesaan. Itu mana? Keihsan. Berarti kalimat ini adalah ta'kid dari apa yang sudah dibahas. Yang sudah dibahas kemarin adalah kita wajib mengimani sifat-sifat Allah yang ada dalam Quran dan Sunnah. Setelah itu, jangan diserupakan dengan makhluk. Kalimat jangan diserupakan dengan makhluk, yakni nafi, tashbih, menafikan penyerupaan. Ini berarti mengesahkan Allah bahwa Allah Maha Esa sendiri tidak ada yang sama dengannya dalam sifat apapun. Nggak ada yang menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwa aydan. Maka dikatakan dia atau pembahasan ini muakkid lima taqaddam. Menekankan apa yang telah lewat. Wal wasfu wan na'tu mutaradifan. Al wasf ya, dan na'at itu mutaradif. Persamaan kata. Wasf adalah sifat. Na'at juga sifat. Sehingga kadang dibahas dalam nahu sifat mausuf, kadang dibahas dengan istilah naat man'ud. Karena memang sama maknanya, mutarazif. Tapi kalau sama maknanya, berarti dua kalimat tadi sama. Lihat di matanya. Fa inna Allah azza wa jal, fa inna rabbana jalla wa ala mausufun sifatil wahdaniyah. Man'utun binu'util fardaniyah. Sama enggak itu? Mausufun bi sifat dengan man'utun binu'ut. Hah? Sama. Sedangkan wahdaniyah dengan fardaniyah sama, mutaradif. Berarti makna mausubun bi sifatil wahdaniyah adalah man'utun bin nu'util fardaniyah. Dan makna man'utun bin nu'util fardaniyah adalah mausubun bi sifatil wahdaniyah sama. Berarti hanya pengulangan saja. Bahwa itu adalah mutaradifan. Wakila mutakariban. Tapi ada yang berkata juga bahwa itu mutakarib berdekatan. Bukan sama, tapi mirip berdekatan. Fal wasulidzat wa na'til fi'il Katanya, qila dikatakan bahwa al-wasf itu untuk zatnya. Ya. Sedangkan na'at untuk fi'il-fi'ilnya. Berarti kalau wasf menyebutkan sifat-sifat zatiyah, sedangkan na'at sifat-sifat fi'liyah. Qil. Kalau qil biasanya bisigati tamrid itu adalah sesuatu pendapat yang lemah biasanya. Wa wahdaniyah wal fardaniyah. Demikian pula kalimat wahdaniyah maknanya keesaan dan fardaniyah yang maknanya kesendirian. Juga sama. Mutaradif persamaan kata. Wa fil farqi bainahuma dan dikatakan pula bahwa perbedaan antara keduanya wahdaniyah dan fardaniyah adalah Innal wahdaniyah lidzat, wahdaniyah itu pada zatnya, wal fardaniyah lisifat, pada sifatnya, pada zatnya sendiri tidak ada yang sama dengannya. Sedangkan firdaniyah, keesaan, maknanya eh, kesendirian, maknanya adalah sendiri dalam sifat-sifatnya. Yang memiliki sifat-sifat Allah hanya Allah saja. Enggak ada yang memiliki sifat-sifat seperti itu kecuali Allah Subhanahu wa taala fahuwa ta'ala muwahhad fi dzatihi munfaridun bi sifatih maka Allah Subhanahu wa taala diesakan pada zatnya dan juga diesakan dalam sifat-sifatnya Allah Maha Esa Maha sendiri dalam zatnya nggak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan juga Allah diesakan dalam semua sifat-sifatnya Allah memiliki sifat basir dan tidak ada yang memiliki sifat basir seperti Allah satu makhluk pun. Allah memiliki sifat sami'un alim dan tidak ada yang memiliki sifat sama' dan ilm ilmu yang seperti Allah Subhanahu wa taala satupun. Berarti Allah sendiri dengan sifat-sifatnya. Enggak ada yang menyerupai Allah dalam sifat-sifat tersebut. Ini juga keesaan. Wahadal ma'na haqq. Dan makna itu sesungguhnya hak. ya yakni Allah diesakan dalam dua sisi. Diesakan dalam zatnya dan diesakan pula dalam sifat-sifatnya. Itu hak. Walam yunazi' fihi ahad. Tidak ada yang menentangnya satu ulama pun. Yani Enggak ada yang berselisih, enggak ada yang berbeda satu orang pun dalam masalah ini. Walakin fil lafdi nau'u takrir. Tetapi lafaz tersebut mengandung pengulangan yang tidak perlu. Kenapa harus diulang dengan kalimat yang sama? man'utun mausufun bi sifatil wahdaniyah, man'utun bi nu'util fardaniyah. Yang maknanya sama. Disifati dengan sifat-sifat keesaan dan disifati dengan sifat-sifat kesendirian. Sama. Ini adalah fihi naw'u takrim. Padanya ada bentuk pengulangan. Wali syaihi nadhiru hadha takrir fi mawadhi' min al-aqidah. Dan beliau, Syekh penulis ini, kata Ibn Abdul Aziz, memiliki pengulangan-pengulangan dalam kitabnya ini di beberapa tempat. Fi mawadi'a minal aqidah. Fi mawadi' di beberapa tempat dari aqidah. Maksudnya dari kitab Al-Aqidah al tahawiyah Disebutkan dengan alif dan lam Al-Aqidah isyarah ila hadal kitab. Isyarat pada kitab ini. Bahwa Syekh dalam kitab ini banyak mengulang-ulang kalimat yang sama wa huwa bil khutab wal ad'iyati asba minhu bil aqaid dan itu kalau dalam khutbah-khutbah atau dalam doa-doa itu lebih pantas, lebih mirip daripada pada akidah. Ini pada buku tentang akidah. Kalau saja dalam khutbah biasa diulang-ulang. Demikian pula dalam doa biasa diulang-ulang. Karena untuk uh, makna merengek pada Allah, makna ilhah yang diperintahkan adalah mengulang. Mengulang permintaan, mengulang permintaan. Demikian pula dalam khutbah diulang-ulang agar waqa fi qulubi sami'in. Diulang-ulang agar masuk ke hati-hati para pendengar. Tapi kalau dalam tulisan nggak perlu. Baca satu cukup. Kalau mau diulang, diulangi bacanya. Nah, tetapi kalau khutbah nggak diulang, kamu pas kurang perhatian, hilang. Eh. Ngomong apa tadi? Tapi kalau diulang, dia akan bisa memantapkan apa yang dipahaminya. Wa bil khutabi aliyak Demikian pula at-tasji'. At-tasji' itu dari kata sejak. Sija itu kalau dalam bahasa Indonesia sajak. Tahu sajak? Hah? Nah, mengakhiri dengan akhir-akhir yang sama. Mengakhiri dengan akhir-akhir yang sama. Itu kalau dalam khutbah lebih pantas. Kalau dalam buku tulis atau kitab-kitab tidak cocok. Maksudnya mengkritik apa ini? Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi mengkritik ucapan beliau yang diulang dan dibikin seakan-akan sejek, seakan-akan saja. Lihat kalimatnya. Wa inna rabbana jalla wa ala mausukun bi sifatil wahdaniyah man'utun bi nu'util fardaniyah laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah. Semuanya yah yah yah. Nah, itu namanya saja. Dan Rasulullah SAW ketika ada seorang yang berkhutbah dengan sajak-sajak seperti itu yang dipaksakan, beliau tidak suka. Beliau tidak suka. Dikatakan ada sij'ul kuhan. Itu sajaknya dukun, kata Nabi. Ya, ini ungkapan bahwa beliau tidak suka dengan sajak-sajak yang dipaksakan sampai mengulang-ulang kalimat-kalimat yang sama. Enam, dan ini agar kita tahu saja bahwa para ulama tidak taklid kalau memang itu tidak begitu ma'ruf atau tidak begitu tepat, dikritik. Apalagi salah. Tidak begitu tepat saja dikritik. Bahwa ini sebaiknya kalau dalam khutbah pantas. Kalau dalam tulisan tidak pantas. Lagi pula, kritikan berikutnya dari Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi. Kalimat laisa kamislihi syai' itu akmal. Kalimat laisa kamislihi syai' tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun itu lebih akmal, lebih sempurna daripada kalimat laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah dan tidak ada yang semakna dengannya dari makhluk-makhluk. Cukup dengan kalimat laisa kamitslihi syai, selesai. Kita menghafalkan potongan ayat Al-Qur'an dalam surat Asy-Syura lebih baik daripada menghafalkan ucapan manusia, kan begitu. Naam, lebih akmal, lebih sempurna dan ucapannya bukan ucapan manusia. Baik, kita lanjutkan kepada matan berikutnya. Berjematan tadi tiga perkara yang sesungguhnya dua karena yang dua adalah pengulangan itu terkandung dalam surat Al-Ikhlas. Kullu huwallahu ahad, Allah samad, lam yalid walam yulad walam lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qawluhu wa ta'ala 'anil hududi wal ghayat wal arkani wal a'dha'i wal adwan. La tahwihi al jihad as-sitt kasairil mubtada'at. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dan maha suci dari hudud wal ghayat. Al-hudud wal ghayat batasan-batasan atau ujung-ujung ya sama saja perbatasan juga disebutkan dalam matanya di sini eh, dalam ta'liqnya idza nafa ahlul bid'ah wa ta'til anillahil hudud wal ghayat فمرادهم أنه ليس هو فوق السماوات ولا على العرش أي أنهم ينفون عنه العلو kalau ahlul bid'ah ketika menyatakan Allah tidak memiliki batasan-batasan tidak memiliki arah-arah tidak memiliki anggota badan tidak memiliki apa lagi, itu maksud mereka adalah menolak sifat-sifat yang ada dalam Quran dan Sunnah kalau ahlul bid'ah yang bicara kalau Ahlul Bidah menyatakan Allah tidak memiliki batas-batas dan tidak memiliki arah-arah, apa maknanya? Allah Subhanahu wa taala tidak di sana, tidak di sini, tidak di situ, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di mana-mana. Itu maknanya. Tidak memiliki batasan tempat, tidak memiliki batasan arah, tidak di timur, tidak di barat, tidak di utara, tidak di selatan katanya. Ya kalau tidak di mana-mana, ya maknanya tidak ada. Iya kan? Tetapi dalam Al-Quran, bahkan ucapan-ucapan Rasulullah yang sangat jelas, menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas, di atas seluruh makhluk-makhluknya. Demikian pula ketika mereka berkata ahlul bid'ah bahwa Allah tidak memiliki anggota badan. Maknanya mereka tidak mau percaya dengan ayat-ayat yang menyatakan tangan Allah. Itu bukan tangan Allah, kekuasaan. Tidak percaya dengan ayat innaka bi'ayunina, sesungguhnya engkau di bawah pengawasan mata-mataku kata Allah. Ditolak tolak pula mereka, tidak mungkin Allah tidak memiliki mata. Demikian pula ketika faisal wajah Allah, engkau akan dapati wajah Allah. Mereka menyatakan bukan wajah maksudnya. Karena Allah tidak punya wajah. Ditolak semua ayat-ayat tadi, bicara tentang wajah ditolak, bicara tentang tangan ditolak, bicara tentang uh, semua yang menurut mereka itu namanya tajsim. Menjisimkan Allah, menganggap Allah punya badan, punya tangan, punya kaki, punya mata. Gak mungkin lah. Kalau kalian bayangkan punya tangan, punya kaki, punya mata seperti makhluk, ya mustahil, tidak mungkin. Tetapi kalau Allah menyatakan tentang dirinya, tangan Allah atau mata Allah, atau Allah menyatakan wajahku, Berarti harus kita percaya, harus kita terima dan jangan kita gambarkan seperti makhluk. Tangannya tidak seperti tangan kita, juga matanya tidak seperti mata makhluk, juga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wajahnya tidak seperti wajahnya seluruh makhluk-makhluknya. Laisa Seperti apa? Sesuai dengan keagungannya dan ketinggiannya. Kita tidak tahu. Tidak tahu kefiahnya. Yang jelas pasti sesuai dengan keagungannya dan ketinggiannya dan kemuliaannya dan juga kesempurnaannya. Tetapi di sini Syekh Ahlus Sunnah, Imam Ahlus Sunnah menyatakan Allah Maha Suci, tidak mungkin punya batas-batas dan tidak mungkin punya anggota badan dan tidak bisa diliputi dengan arah-arah. Apa maknanya? Hati-hati. Jangan disamakan dengan ucapan ahlul bid'ah tadi yang mengucapkan ucapan yang mirip tetapi tujuannya adalah menolak ayat dan menolak hadis yang membicarakan tentang itu. Qala adhkur baina yadayil kalam ala ibarat syaikh rahimahullah muqaddimatan. Saya akan menyebutkan, kata Ibn Abdul Aziz dalam syarahnya, saya akan menyebutkan di depan ucapan syekh ini, ungkapan syekh ini, kita akan berikan muqaddimah dulu, pendahuluan. Wahiyya, anna nasa fi itlaqi misla hadil alfad salah satu akwal. Kata Ibn, Abdul Aziz sebagai mukaddimah, ketahui dulu bahwa manusia di dalam mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti ini ada tiga ucapan yang berbeda maknanya. Kalimat seperti ini, tapi ada tiga golongan. Fataifatun tunfiha, wa bituha, wata ifatun taifatun tufassil. Satu golongan menafikan semuanya, menafikan arah, menafikan eh, anggota badan, menafikan batas-batas, menafikan semuanya. Kelompok kedua menetapkan semuanya. Kelompok ketiga merincikan kalau begini iya, kalau begitu tidak. Baik kita lihat apa kata beliau. Wahumul muttabi'una salaf. Yang merincikan itulah yang mengikuti salafus saleh. Tidak menafikannya secara mutlak, tetapi tidak menetapkannya secara mutlak pula, tetapi merincikan. Fala yutliqunaha fala yutliquna nafyaha wala isbataha illa idza Mereka para salafus saleh tidak mengucapkan tentang itu dengan penafian ataupun dengan penetapan, tidak menerima, tidak menolak kecuali idza tabayyana Kecuali kalau sudah jelas maksudnya apa. Masih ingat pembahasan-pembahasan yang lalu. Bahwa lafaz kadang memiliki makna-makna yang berbeda. Ala niyatil lafaz. Lafat itu tergantung niat orang yang melafatkannya. Maka kalau ada ahlul bid'ah, mu'tazilah, ahlul kalam, ahli filsafat berkata kepada kamu dengan satu kalimat, apa kalau memiliki sifat ini? Apa kalau begini? Kamu tanya dulu. Maksudnya apa? Sebab kadang-kadang memiliki makna yang bukan kita maksud. Dia memiliki maksud yang lain selain yang kita maksud. Pertanyaannya misalnya, apakah Allah punya anggota badan? Mau dijawab ya? Nanti ternyata maksudnya batil. Mau dijawab tidak? Ternyata maksudnya hak. Maka kita tanya maksud kamu apa? Dengan ucapanmu tadi anggota badan. Maksudnya Allah tidak memiliki tangan. Allah memiliki tangan disebutkan dalam Al-Quran. Yadullah falqaidihim. Iya kan? Kalau maksudnya itu, kita jawab, ada dalam Al-Quran. Tetapi kalau maksudnya apakah Allah itu memiliki anggota badan seperti kita punya anggota badan? Ya tidak. Tidak sama dengan makhluk. Tidak sama dengan makhluk manapun. Naam. Ikhwanin a'azakumullah. Akhirnya, ikhwanin a'azakumullah, kalau kita menjawab tanpa tabayyun, kita menjawab tanpa kita mengatakan apa maksudnya, tanpa kejelasan, maka bahaya. Karena mereka memang ahlus syubuhat. Ahlus syubuhat itu adalah orang yang bisa mempermainkan kalimat sehingga menipu kalian, menipu kita dan menipu kaum muslimin. Dikira mereka berbicara hak, ternyata mereka berbicara batil. Sudah kita iakan, iya, betul. Ternyata ini maksud batil. Kenapa? atau kita maksudkan batil, kita tolak. Ternyata yang dimaksud hak, berarti kita menolak kebenaran. Maka itu berbahaya. Berarti ahlus sunnah mengikuti salafus salih. La yutliquna nafiyaha wala isbataha illa idha tabayyana tidak mengucapkan penerimaan atau penafian, penolakan atau penerimaan kecuali idha tabayyana kalau sudah jelas maksudnya apa. Ma usbit biha fahuwa sabit. Wa ma nufiya biha fahuwa manfi. Apa yang diterangkan bahwa itu adalah sabit, maka itu sabit. Apa yang dijelaskan bahwa itu adalah manfiyu, maka kita katakan bahwa itu manfi. Idza tabayyana kalau jelas maksudnya. لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام. karena mereka orang-orang belakangan ini, para mutaakhirin, syarat hadil alfaz istilahim, lafat-lafat ini sudah menjadi pada istilah mereka, menjadi istilah-istilah yang fiha ijmalun wa ibham. Memiliki ijmal keglobalan. Ya. Wa ibham, kesamaran. Yang dimaksud apa? Yang kalimat-kalimat yang samar-samar maknanya. Sehingga kagairiha minal alfadil istilahiyah. Sebagaimana lafat-lafat lain dan istilah-istilah lain. Dari mereka selalu mengandung kesamaran. Dan itu senjata mereka memang. Senjata mereka. Maka kalau datang kepada kamu. Apakah Allah itu ya, diliputi dengan satu tempat? Bagaimana kita jawab? Kalau kita jawab, ya. Dia akan berkata, berarti Allah kecil dong. Tempatnya lebih besar. Waduh. Kalau gitu maksudnya, ya enggak. Allah subhanahu wa ta'ala tidak diliputi tempat. Kalau Allah tidak diliputi tempat, berarti Allah tidak di mana-mana. Waduh, salah lagi. Iya kan? Inilah namanya syubhat. Kalimat yang tidak jelas, yang dimaksudkan apa? Kalau yang dimaksudkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak di mana-mana, kita tolak. Allah maha tinggi di atas arusnya, di atas seluruh makhluknya. Iya kan? Nah itu tempat. Tapi kalau maksudnya diliputi tempat itu adalah diliputi tempat sehingga tempatnya lebih besar dari Allah, ya mustahil. Orang mukmin yang sederhana ilmunya akan berkata tidak mungkin karena Allah Maha Besar. Taib. Demikian pula arah tadi di timur, di barat dan sebagainya. Allah tidak diliputi tempat, berarti Allah tidak di mana-mana dan ada di mana-mana. Kalimat tidak jelas lagi. Maksudmu apa? Kalau maksudnya Allah tidak di atas arusnya, tidak maha tinggi di atas makhluk-makhluknya, maka kita bantah sekeras-kerasnya. Karena itu menentang sekian ayat dalam Al-Quran. Menentang sekian ayat dalam Al-Quran. Tetapi kalau maksudnya seperti tadi, maksud saya Allah tidak diliput itu artinya Allah maha besar. Tidak bisa dilingkupi satu tempat. Ya jelas. Allah maha tinggi dan maha besar. Ikhwanuddin a'azakullah muslimin yang Qala dikatakan oleh Ibn Abdul Aziz selanjutnya sebagai mukaddimah, "Falaisa kulluhum yasta'miluha fi nafsi ma'naha al-lughawi." Istilah-istilah tadi tidaklah seluruh manusia menggunakan dalam satu makna bahasa. Tidaklah seluruh manusia menggunakan kalimat tersebut dengan makna yang sama, dengan maksud yang sama al-lughawi secara bahasa. Ini mengucapkan kalimat yang sama, maksudnya lain. Ini menggunakan kalimat yang sama, maksudnya berbeda. Ini menggunakan kalimat yang sama, maksudnya beda lagi, yang ketiga. Mungkin apa enggak mungkin? Mungkin. Sehingga hati-hati. Ini sebagai mukaddimah. Walihada kanan nufa yunfuna biha haqqan wa batilan. Oleh karena itu para penolak-penolak sifat mereka menafikan dengannya haqqan wa batilan. Menafikan semua yang hak dan yang batil semuanya. Pakai kalimat samar tadi, tertolak yang batil. Tertolak pula yang hak. Tetapi ketika berbicara pada kalian ahli sunnah, mereka akan berkata, maksud saya menolak yang batil-batil ini. Tetapi kalau ini sudah kembali ke setan-setan mereka, grupnya, maksud saya menafikan semuanya. Yang ini juga enggak. Apa contohnya? Yang tadi contohnya. Allah Maha Suci, tidak mungkin diliputi satu tempat. Maknanya, kata mereka, maksud saya menolak yang batil, tidak mungkin Allah diliputi kan? Oh iya, betul. Tapi ketika bersama setan-setan mereka, maksud kita bahwa Allah tidak di atas. Allah tidak di atas arasnya. Allah tidak di mana-mana. Ditolak yang hak. Al-Quran, tujuh ayat dalam Al-Quran berbicara Ar-Rahman al arsy istawa. Dan sekian puluh lainnya berbicara Allah maha tinggi. Yang maha tinggi maknanya di atas. Ditolak pula oleh mereka. Dengan kalimat yang sama. Allah maha suci. Antahwihil jihad katanya. Allah maha suci. Tidak mungkin dibatasi dengan batasan tempat. <laughs> Hati-hati. Berarti dengan kalimat mensucikan Allah dari batasan tempat. Menolak yang hak dan menolak yang batil. Menolak yang batil sekaligus menolak yang hak pula. Ini kalimat mereka yang mujmal. Wa yadkuruna an musbitiha ma la yaquluna bihi wa al musbitin laha yadkhul laha ma'nan batilan yudkhil laha ma'nan batilan mereka akan menyebutkan kepada orang-orang yang menetapkan sifat tersebut ma la yaquluna bihi akan ditafsirkan oleh mereka dengan apa yang bukan dikatakan oleh mereka. Yang contoh tadi ya, sudah jelas insya Allah. Artinya kalau melihat kalian menetapkan sifat Allah Maha Tinggi di atas arasnya, mereka akan berkata, maksud kami, yang lain, bukan itu. Tetapi kalau dia kepada orang lain yang awam, yang memang akan siap untuk jadi korban, dia akan menyatakan dengan gamblang bahwa yang dimaksud semuanya, termasuk Allah di atas arus nggak mungkin katanya. Mukhalifan liqauli salaf, menyelisihi ucapan salaf. Walimadalla alaihi kitabul mizan dan juga menyelisihi apa yang ditunjukkan dalam kitab Al-Qur'an dan juga dalam Al-Mizan. Walam yarud walam yarid nassun minal kitabi wala minas sunnah dan tidak diriwayatkan, tidak disebutkan dalam nas apakah dari Quran ataupun dari sunnah binafiha wala isbatiha yang tidak dijelaskan penafiannya tidak dijelaskan pula penetapannya. Walaysa lana an nasifullah ta'ala bima lam yasif bihi nafsahu wala sifah walau wasafahu bihi rasuluh nafyan wala itbata. Dan tidaklah bagi kita ada hak untuk mensifati Allah dengan apa-apa yang Allah tidak sifati dirinya ataupun Rasulullah SAW tidak mensifati Allah apakah penetapan ataupun penafian titik Berarti apa yang mereka kata-katakan tadi? Itu adalah muhdas. Perkara yang baru diada-adakan oleh mereka. Cari dalam Al-Quran. Apakah ada? Cari dalam hadis apakah ada? Oh Allah tidak memiliki jisim. Ada? Kenapa kok nggak ada dalam Quran? La nafian wala isbatan. Tidak ada dalam Quran dan Sunnah penetapannya ataupun penafiannya. Nggak ada penerimaan, nggak ada penolakan. Karena nggak disebut-sebut kalimat jisim itu. Tapi oh iya, bagaimana kita? Dengan kata-kata yang seperti itu. Mau diterima atau tidak diterima? Bahwa Allah tidak mungkin memiliki jisim. Jangan diterima secara mutlak, jangan ditolak secara mutlak. Tanyakan maksud lu apa? Apa maksudmu? Nah, harus begitu. Kenapa? Karena nggak jelas. Masih global. Dalam Al-Quran tidak disebut dengan penafian, tidak juga disebut dengan penerimaan. Kalau maksudnya jisim seperti makhluk-makhluk, laisa kamitslihi syai'un. Sudah ada dalam Quran. Tidak mungkin ada yang sama dengan Allah satu makhluk pun. Selesai. Tapi kalau maknanya tidak memiliki jisim itu, Allah tidak memiliki tangan, tidak memiliki mata, tidak memiliki wajah. Padahal dalam Al-Quran disebutkan fathamma wajah Allah, disebutkan yadullah, tangan Allah, dan disebutkan Allah SWT menggenggam bumi dan seterusnya. Bagaimana? Jadi bagaimana jisim ini diterima atau tidak diterima? Dijawab dengan jawaban seperti tadi. Jangan ditolak secara mutlak, jangan diterima secara mutlak, tetapi fihi tafsir. Apa tafsirnya? Kalau maksudnya yang hak, iya. Kalau maksudnya batil, tidak. Karena kalimat itu bukan kalimat yang disebut dalam Quran dan Sunnah. Maka harus kita tahu maksudnya orang yang melafatkan lafat-lafat tadi. Kalau kita tidak tahu kalimat tersebut, dalam Quran dan Sunnah tidak disebut, maka kita jangan mensifati Allah dengannya atau jangan menafikan daripadanya. Harus jelas dulu, baru kita terima atau kita nafikan. Fal wajib, lihat ucapan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Fal wajib an yanzura fi hadzal bab. Yang wajib adalah hendaklah dia melihat bab ini. A'ni bab sifat, yakni melihat bab sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fama asbatahu Allah wa rasuluhu asbatnahu. Maka kalau yang dimaksud adalah apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, asbatnahu. Kita pun menetapkannya. Wa manafahu Allah wa rasuluhu nafainahu. Kalau itu adalah sifat yang dinafikan oleh Allah dan juga dinafikan oleh Rasulnya dari Allah, maka kita pun menafikannya, menolaknya. Wal alfadul lati warada bihan nas ya'tasim biha fil isbati wan nafi maka lafat-lafat yang sudah disebutkan dalam nas-nas yakni Quran dan sunnah maka kita berpegang dengannya ya'tasim biha fil isbati wan nafi kalau disebutkan dalam Quran dan Sunnah, maka kita pegang kuat-kuat apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, kita tetapkan. Dan apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya, kita nafikan. Apa yang disebutkan oleh Allah secara musbatah itu sifat yang ditetapkan, kita tetapkan juga. Dan apa yang ditolak oleh Allah dari dirinya bahwa itu bukan sifatku, aku tidak punya sifat itu, maka kita pun menolaknya. Fanusbit ma asbatahu Allah wa rasuluhu minal alfaz wal ma'ani. Maka kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam lafat-lafat dan makna-makna yang terkandung di dalamnya. fi dan menafikan, meniadakan, menolak apa yang dinafikan di dalam nas-nas Allah dan Rasulnya dalam Quran dan Sunnah minal alfadhi wal ma'ani. Kita terima lafat-lafatnya, kita terima makna-maknanya. Wa ammal alfadh, adapun lafat-lafat. Allati lam yarid nafyuha wala isbatuha. Adapun lafat-lafat yang tidak disebut dalam Quran dan Sunnah. Penafiannya atau penetapannya. Enggak disebut penetapannya. Tidak disebut pula penolakannya dalam Quran dan Sunnah. Maka fala tutliq hatta yandur fi maqsudi qailiha maka jangan kita mengucapkan secara mutlak, menerima secara mutlak atau menolak secara mutlak hatta yang dora fi maksudnya qailiha hingga kita melihat maksud si pembicaranya. Maksudnya kemana? Fa'in kana ma'nan sahihan qubila. Kalau ternyata makna yang dimaksud adalah makna yang hak, makna yang sahih, makna yang cocok dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita terima. Lakin yang bagi ta'bir anhu bi al-fadil mansus. Tetapi harus diungkapkan dengan lafat-lafat yang mansus. Dengan lafat-lafat yang mansus, yakni lafat-lafat yang disebut secara nas. Apakah Allah punya jisim? Kalau kita tahu maksudnya. Maksud saya apakah Allah punya tangan, punya kaki? Kamu jangan mengatakan, iya Allah punya jisim. Jangan. Jangan pakai kalimat jisim. Berarti kamu terjebak oleh dia. Kamu jawab, <laughs> Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Dan saya tanya, apakah Allah punya jisim? Maksud kamu apa? Maksudnya apakah Allah punya anggota badan begitu? Ada tangan, ada wajah. Wajah. Allah katakan dalam Al-Quran. Fathamma wajhullah. Dan Rasulullah SAW menyatakan bahwa mereka akan memandang nanti wajah Allah. Sudah jelas. Jangan pakai kalimatnya dia. Sampai dia menyatakan, kalau begini, kalau begitu. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Ar-Rahmanu alal arsistawa. Allah maha tinggi di atas arusnya. Berarti Allah punya tempat. Allah maha tinggi di atas arusnya. Iya berarti Allah terbatasi dengan batas-batas tempat kan. Itu ucapanmu. Ucapan Allah menyatakan Allah maha tinggi di atas arusnya. Kenapa? Kalau kita pakai ucapan dia, iya kamu jangan marah, emosi mengatakan, ya iya, berarti Allah punya tempat dan dibatasi oleh tempat. Kamu terjebak. Berarti kamu menyatakan Allah kecil terliputi dengan tempat. Ah, terjebak berarti kamu. Hati-hati. Sehingga kata Syekh rahimahullah, kata Ibn Abdul Aziz, pensyarah kitab Aqidah Tahawiyah ini menyatakan, kalau ternyata makna yang dimaksud makna yang sahih, kamu katakan ya. Kamu katakan iya, tetapi bi alfab, bi ta'bir, dengan lafat-lafat nusus. Diungkapkan dengan nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Dunal al-fadil mujmalah. Jangan pakai lafat-lafat mujmal yang mereka pakai. Jangan. Kenapa? Maksud kamu benar. Tetapi mereka akan menafsirkan yang lain. Misalnya, kalau masalah arah tadi, kamu katakan ya, berarti Allah terikat dong dengan arah. Dia akan pakai pada makna batil nantinya. Kata Ustadz Fulan, lulusan dia usunah, oh, ah, Masya Allah. Hati-hati kalian. Katanya memang diliputi oleh arah Allah Ta'ala. Ditafsirkan oleh dia dengan tafsir yang batil. Oh berarti itu aliran sesat. Dilempari pondoknya. Hati-hati. Jangan terjebak dengan ahlul kalam, ahlul filsafat yang memang mereka memiliki keahlian bersilat lidah. Lebih selamat kalau kamu ungkapkan dengan ungkapan-ungkapan yang ada dalam nas Al-Quran wa sunnah. Selesai. Selamat kamu. Karena itu adalah apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam sunnah. Illa indal hajati. Kecuali kalau ada hajat ma'akara'in tubayinul murad. Kecuali kalau ada hajat, ada keperluan, dan diterangkan korinah-korinahnya. Iya, memang ada arah tetapi yang dimaksud begini-begini terangkan. Bukan berarti Allah diliputi tempat, tidak. Tetapi maknanya Allah maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Dan itu sifat kemuliaan. Sifat ketinggian, sifat kemuliaan. Sabbihisma rabbika al-a'la. Sucikanlah Allah yang maha tinggi. Tinggi zatnya, tinggi kedudukannya, tinggi kekuasaannya. Nah. walhajah. Misal an al khitab ma'a man la yatimul maqsud ma'ahu in lam yukhatib biha. Apa maksudnya hajat? Ada keperluan? Kalau yang diajak bicara khitab ma'a man la yatimul maqsud, bersama orang yang tidak bisa memahami maksud tadi kecuali kalau kamu mengungkapkannya dengan ungkapan tadi. Nggak paham dia kecuali kalau diungkapkan dengan ungkapan yang mereka pahami. Taib. Kamu jawab iya, tetapi harus ada korina-korina. Tapi maknanya begini loh. Maknanya begini. Enam. Wanahwa Dan yang sejenisnya. Dan diterangkan pula bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Iya. Ya kalau kamu katakan jisim silahkan. Mau bukan juga silahkan. Pokoknya dalam Al-Quran disebut tangan Allah, disebut wajah Allah, disebut ini. Tetapi, nah diterangkan. Tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Jangan dibayangkan seperti kita, seperti makhluk, seperti hewan, seperti subhanallah, maha suci Allah. Dari semua gambaran-gambaran tadi. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan sebagaimana Allah sebutkan sesuai dengan keagungannya dan ketinggiannya. Tidak mungkin sama dengan makhluknya. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa seluruh hati-hati manusia di dua jemari Allah, di dua jari Allah. Yuqallibuhu kaifa Allah bolak-balikan sekehendaknya. Kalau kamu gambarkan seperti tangan kita, mustahil bisa memegang dan membolak-balikan seluruh hati manusia. Iya kan? Kalas. Berarti tidak bisa dibayangkan. Naam. Cerdas kamu. Kamu katakan kaifiahnya wallahu taala a'lam kita tidak tahu yang pasti Allah menyatakan Allah bolak-balikan hati manusia dengan dua jemarinya dan Allah katakan dengan tegas yadullah fawqa aidihim tangan Allah di atas tangan mereka dan Allah dengan tegas menyatakan dalam Al-Qur'an wal ardu qabdatuhu yaumal qiyamah dan bumi dalam genggaman Allah nanti yaumal qiyamah Baik Khairin azakumullah selamat kalau kita memakai kalimat-kalimat dalam Quran dan sunnah Kemudian dikasih penjelasan-penjelasan bahwa laisa kamislihi syai.